Utumitul ada antorikin anitoriki sodakoh mengambil membiasakan kita untuk cekatan ngambil duri-duri di pinggir jalan, sampah-sampah, sesuatu yang bakal membahayakan orang lain sedekah. Sebetulnya pendidikan luar biasa. Jadi jangan kita itu mentang-mentang bukan tugas membersihkan halaman, nggak mau ngambil sampah. Kalau ada satu daun jatuh, ambil. Daunnya 15. Sementara kita 20 kurang malang daunnya. Bersih pondok kita, bersih kampung kita, bersih jalan kita. Agar mudah kita melakukan itu semuanya kita yakin. Kalau itu adalah ibadah. Kalau itu seperti sedekah. mungut kotoran imatatul ada antarikil muslimin. Mengambil kotoran atau sesuatu yang bakal mengganggu dari jalannya kaum muslimin, ini bagian daripada sedekah. Kita pinggirkan, Masya Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi disebut itu min su'abil iman, termasuk cabang-cabang keimanan adalah jika ada orang mengambil kotoran atau duri ataupun batu yang bakal membuat orang tersandung nyingkirkan yang demikian itu sudahkah? dan paling kuatnya keimanan cabang keimanan adalah la ilaha illallah paling kecilnya adalah memungut duri atau kotoran maka para ulama menghimbau agar digabungkan cabang iman yang paling besar yaitu la ilaha illallah dengan cabang iman yang paling kecil mengambil kotoran atau duri maka digabungkan waktu kita mengambil sesuatu dengan mengucapkan la ilaha illallah kita mengambil sampah la ilaha illallah ambil duri la ilaha illallah menggabungkan antara cabang iman yang terkuat dan cabang iman yang paling paling kecil